Pembahasan kita berikutnya adalah tentang kehidupan seorang wanita yang salihah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita sebagai suami atau sebagai orang tua bagi putri-putri kita. Dan tentunya ini pelajaran penting bagi para wanita yang menginginkan jannah dan ingin terhindar dari mayoritas sebagai ahlul nar. Di antara bentuknya adalah perihal yang berkaitan tentang tempat tinggal dia dan tatkala ketika dia hendak keluar dari rumahnya dia harus memperhatikan sisi-sisi syar'i. Jangan dia melanggar syariat ini. Karena apabila syariat ini dilanggar yang berkaitan dengan kehidupanmu, maka neraka adalah ancamannya. Kita bacakan di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum asal wanita adalah berdiam diri di rumahnya keluar dari rumah ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jikalau engkau memang seorang wanita yang muslimah, yang mukminah, yang salihah, maka pahami ini dan sekali lagi syariat ini bukan dalam rangka memojokkanmu atau dalam rangka mengekang kehidupanmu. Jadi nggak bebas, bukan. Bahkan untuk menjaga kehormatanmu, menjaga kemuliaanmu dan menjagamu dari jerat-jerat syaitan agar engkau selamat dari neraka. Syariat ini mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, "Wa qarna fi buyutikun dan hendaknya kalian tinggal di rumah-rumah kalian wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula dan janganlah engkau berhias sebagaimana berhiasnya kaum jahiliyah dulu bukan permasalahan berhias itu hukumnya haram tetapi permasalahannya berhias model jahiliyah engkau tampil cantik dengan bau yang wangi tetapi di hadapan laki-laki yang bukan mahrammu dalam rangka menggoda kaum pria untuk jatuh pada neraka gara-gara tingkahmu itu yang disebut dengan tabarujal jahiliyah adapun kalau ber, berpenampilan cantik berbau wangi dengan penampilan yang prima di depan suaminya sehingga suaminya betah senang itu ibadah itu sifat wanita yang salihah Jangan kebalik. Kalau keluar rumah terutama mau kondangan, wah cantik sekali. Baunya wangi, bajunya bagus. Kalau di rumah baunya apok. Bau keringet. Bajunya acak-acakan. Suaminya gak selera blas, Deleng jam. Bojoku. Aduh. Bukan seperti itu. Bahkan Anda harus terbalik. Berpenampilan baik di depan suamimu. Bukan di depan orang lain. Yang berikutnya kaum muslimin. Di antara sikap yang harus diperhatikan pergaulan laki dengan perempuan yang bukan mahram. Apalagi dia seorang wanita yang sudah memiliki suami tatkala berinteraksi dengan kaum pria yang lain dari balik hijab. Itu adalah kemuliaan kesucian bagimu. Syariat ini sudah mulai pudar. Bahkan di antara mereka-mereka yang mengaku-ngaku sebagai ahlu sunnah. Kita bacakan ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. Apabila kalian wahai kaum laki-laki hendak meminta sesuatu kepada mereka para wanita, hendaknya engkau meminta kepada mereka min wara'i hijab dari belakang hijab. Zalikum adharu likulubikum wa qulubihinna. Itu adalah lebih suci, lebih baik bagi hati-hati kalian wahai kaum pria dan bagi hati-hati kalian wahai para wanita. Sekarang ini diantara mereka yang mengaku sunnah taklimnya tanpa hijab lanang wadon pada dene ketone pak. Ya, di hijab pendek hijabnya, di tengah-tengah sini laki-laki, sini perempuan, hijabnya di tengah-tengah paling setinggi meter. ustadz nang tengah-tengah melihat laki-laki dan juga melihat perempuan. Bahkan ada di antara mereka yang ustadznya duduk hadirat bukan hadirin. Para wanita yang ada di depannya, para ibu-ibu, Jangan dianggap nenek-nenek tua, ibu-ibu muda, dan remaji-remaji. Yang tentunya yang masih menarik kaum muslimin. Sambil ngajar sambil delengi di singayu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah malapetaka. Mereka walaupun memakai cadar tetap diperintahkan ayahdutnan min absorihinna. Memakai cadar tetap diperintahkan menundukkan pandangan. Bukan berarti memakai cadar kan cadaran. Tetap wahai wanita anti diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Menginginkan sesuatu dia balik hijab. Jangan sembarangan dalam hal ini kaum muslimin. Bergaul tidak ada batas. Ya, ini syariat yang hari-hari ini sekarang sudah dilanggar oleh banyak manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aturan ini adalah aturan adharu likulubikum wa qulubihin lebih suci lebih bersih bagi hati kalian dan hati mereka karena itu ketika syariat ini dilanggar muncullah berbagai macam problem. Syariat ini dilanggar, muncul berbagai macam masalah yang sampai tingkatan perzinaan. Kalau tidak sampai perzinaan, sampai pada suka-sukaan. Ngefan terhadap ustadznya, dikarenakan ustadznya ganteng, tidak seperti suaminya, yang hitam pendek, kurus, kere maning pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesengsem. Ini dikarenakan apa? Syariat ini dilanggar. Madorat yang muncul tatkala para usyadnya tampil di layar televisi adalah itu diantaranya. Diperintahkan para wanita bahkan istri Nabi dan juga wanita muslimat yang lainnya untuk menundukkan pandangan bukan untuk menonton. Sekarang mereka menonton di rumah masing-masing tampilan ustadznya bahkan ikhwan-ikhwannya yang disoting sehingga akhwatnya pun bisa melihat ikhwan-ikhwannya dengan leluasa. Hakada kaum muslimin. Yang demikian ini melanggar hukum syar'i. Jangan bermudah-mudahan dalam hal ini. Allah lebih tahu daripada kita. Jangan engkau mengatakan, oh, saya enggak ada negatif thinking. Suci-suci saja perasaan saya. Lah. Allah mengatakan ini menunjukkan lawan dari ini adalah kotor. Fahisyah, keburukan. Bukan hal yang baik. Tetapi itulah yang mereka inginkan melanggar hukum syar'i. Hadirin yang kami muliakan, ada beberapa ayat hadis yang akan kita bacakan yang berkaitan tentang aturan seorang wanita yang hendak keluar rumah. Yang pertama, al-huruju lil hajati Keluarnya seorang wanita dikarenakan karena memang kebutuhan. Bukan dalam rangka perkara yang sia-sia atau yang main-main. Memang betul-betul dia membutuhkan untuk keluar rumah. Ini berbicara belum safar, keluar kota, sampai tingkatan masafah, jarak yang safar. Bukan ini keluar rumah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim kama saha 'an Nabi anhu qala udhina lakunna fil huruji li hajatikun udhina lakunna diberikan izin bagi kalian para wanita fil huruj untuk keluar dari rumah-rumah kalian li hajatikun karena memang ada hajat kebutuhan yang memang harus engkau keluar. Sehingga keluarnya seorang wanita bukan karena sia-sia, bukan dalam rangka main-main, bukan dalam rangka untuk hal-hal yang bukan kepentingan. Ini nas hadis Nabi. Ya. Kok ketat temen sih agama Islam ini? Sampai wanita keluar pun harus ada hajat. Kalau ndak tetap wakarna fi buyutikun. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dikarenakan keluarnya wanita dari rumah akan menimbulkan fitnah bagi kaum pria. Yang berujung ujung paling atasnya adalah zina kemaluan. Zina itu macam-macam. Zina mata, zina telinga, zina hati, ini akibat wanita sering keluar rumah, apalagi bertabarruj menyebabkan zina ain. Kalau sudah dari mata turun ke hati, kalau sudah seperti itu akan timbul perzinaan zina al-farj. Dan itu terjadi negeri kita merebak yang seperti ini dikarenakan syariat keluar rumah disepelekan oleh banyak wanita. Yang berikutnya kaum muslimin. Yang kedua al-huruju bi idni zauj atau al-wali min al-ab atau al umm atau al-akh wal ammi. Keluar dari rumah hendaknya seorang wanita itu minta izin. Kalau dia seorang istri hendaknya minta izin kepada suaminya. Disebutkan dalam sebuah riwayat Ayum ra'atin harajat min baitiha bi ghairi idni zawjiha kanat fi suhtillah hatta tarji' ila baitiha Seorang wanita keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya maka wanita itu dalam keadaan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang ke rumahnya atau sampai suaminya ridho kepadanya. Walaupun hadis ini ada pembahasan tentang sanatnya, beberapa ulama melemahkannya. Tetapi kembali kepada hukum asal, wanita itu adalah tinggal di dalam rumah. Seorang wanita yang salihah, yang mukminah menerima hukum ini. Dia jadikan rumahnya sebagai tempat tinggal dia dan dia tidak tidak berontak. Di rumah terus dia penat. Di rumah terus dia ini dan itu. Jangan, itu aturan Allah. Keluar bersama suamimu nanti. Waktu-waktu yang tepat bersama suamimu. Bukan keluar sendiri tanpa izin suami. Tapi kan nggak safar tetap saja. Walaupun hadis ini dalam sanadnya dibicarakan kesahihannya. Tetapi hukum asalnya seorang istri izin terhadap apa? Suaminya dalam melakukan apa yang akan dia kerjakan. Yang berikutnya kaum muslimin, adab yang ketiga. Antutilal muslima libasaha. Hendaknya seorang muslimah seorang salihah, wanita yang salihah memperpanjang bajunya ila an yastatir qadamaiha sampai menutupi dua telapak kakinya sampai menutupi dua telapak kakinya ini ayat muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih, "Al-mar'atu auratun." Wanita itu adalah aurat. Sampai kakinya pun ditutupi. Ini diantara dalil yang disebutkan oleh Syekh Ibn Zaimin yang menyebutkan tentang wajibnya cadar. Kaki saja harus ditutup. Wala yadribna bi arjulihinna Janganlah mereka menggerak-gerakkan kakinya supaya diketahui ada perhiasan pada kakinya. Tutup kakimu, jangan kau perlihatkan kaki saja disuruh ditutup. Ya, apalagi wajah. Apalagi apa? Wajah. Laki-laki jenenganlah kita kalau melihat wanita itu dilihat apanya? Kakinya cantik banget. Apa kakinya yang dinilai pak? Bukan wajahnya. Wajah itu adalah sumber tergodanya kaum laki-laki. Kaki saja, tangan saja diperintahkan untuk ditutupi, jangan diperlihatkan. Apalagi wajah yang menjadi titik perhatian utama. Dinilai seorang membangkitkan syahwat seseorang Jatuh cintanya seorang, tergodanya seorang karena tampilan wajah. Maka dengan ini kaki saja diperintahkan untuk ditutupi. Karena itu bisa menimbulkan fitnah bagi kaum pria. Terlebih lagi dengan wajah. Yang di situ letak menarik pertama kali wanita untuk dilihat. Bisa dipahami hadirin? Ini. Kemudian yang berikutnya. Aturan-aturan pakaian dalam syariat tatkala seorang wanita keluar dari rumahnya di antaranya adalah wa antasilah imaraha ala rasiha fatastiru unuqaha Hendaknya dia memanjangkan dan melebarkan jilbabnya, kerudungnya, menutupi kepalanya, rambutnya, wajahnya, mukanya, wasuduruha, wajha, dadanya dan tangannya. Jadi jilbab tidak cukup hanya sebegini. apalagi diikatkan jilbab kendat Itu jilbab untuk tampilan supaya lebih menarik. Itu malah justru dipakai untuk tampil supaya lebih cantik, supaya lebih bisa menggoda kompria. Itu jauh dari niatan disyariatkannya apa? Jilbab atau hijab. Ini dia. Yang berikutnya kata beliau, "Li'anna al-wajha majma'al mahasin." Wajah itu ditutup dikarenakan wajah ini adalah pusat yang paling menarik keindahan seorang wanita dilihat dari wajahnya. Wa alayakuna hijabaha khafifan wala dayiqan Hendaknya hijabnya itu jangan tipis. Jangan pula uh, kalau tipis itu transparan berarti. dayiqan sempit. Jangan, tetapi yang tebal, yang longgar, wala kasiran, jangan pendek, bal yakunu samikan wa ayyakuna khalian min alwal longgar tebal dan terbebaskan dari warna-warna yang malah justru menarik untuk dipandang jilbab-jilbab yang sepisal mereka itu malah justru banyak rendranya, banyak perhiasannya, Bentuk-bentuknya juga menarik, warnanya warna pink. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk apa? Kemayu. Ngerti kemayu, Pak? Biar tampil lebih cantik. Wala. Bukan itu syariat jilbab disyariatkan. Tujuannya malah justru untuk anti jangan menggoda kaum pria. Hakata kaum muslimin. Sekarang ini banyak jilbab gaul. Jilbab apa? Jilbab gaul. Seakan-akan dia sudah menutupi rambutnya. Pada di balik itu dia ingin berpenampilan agar supaya lebih menarik. Dan supaya bisa menggoda kaum pria. Hah? Yang berikutnya kaum muslimin. Pakaiannya itu hendaknya wala talbis malabis rijal. Ketika engkau wanita keluar dari rumah, janganlah berpakaian seperti pakaiannya kaum laki-laki. Wala ghairiha mimma huwa khasun bihim dan jangan pula memakai pakaian atau sesuatu yang itu adalah memang ciri khasnya bagi kaum laki-laki. Disebutkan dalam hadis Sahihain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Al-mutasyabbihina minar risali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Laki-laki yang menyerupai perempuan banci, laki-laki tapi berpakaian wanita, lenggak lenggok lemah gemulai seperti wanita dilaknat itu demikian pula dengan wanita yang berpenampilan seperti laki-laki pakaiannya laki-laki tindak tanduknya laki-laki yang disilakan dengan wanita apa tomboy wanita tetapi dia menyerupai laki-laki cukurannya omongannya logatnya, cara dia berjalannya, dan dan yang lainnya. Yang berikutnya. Masih lama? Masih. Diperintahkan dalam agama kita Seorang wanita ketika keluar rumah Dia diperintahkan menundukkan pandangan sudah dia diperintahkan berjilbab Menutupi seluruh tubuhnya Sampai kaki-kakinya ditutupi Ya Dia pun diperintahkan untuk menundukkan pandangan Bukan berarti sudah cadaran kemudian Matanya jelalatan pak Ya Pelarak lirik, pelarak lirik Anak apa sih? mulai wong lanang Astagfirullah Jangan. Ya. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna." Disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-31 Katakanlah oleh muai Nabi kepada para mukminat Yaghdudna hendaknya mereka menundukkan min absarihinna pandangan-pandangan mereka wa yahfadna furujahunna hendaknya mereka menjaga kehormatan kemaluan-kemaluan mereka. Hadirin yang kami muliakan, dari syariat dilanggarnya menundukkan pandangan berujung pada perzinaan. Tetapi menundukkan pandangan akan mencegah dari perzinaan. Tatkala syariat ini dilanggar, laki dengan perempuan bebas memandang untuk kemudian bebas bergaul, bebas berbicara, tercampur baur ikhtilaf sampai pada ujungnya laki perempuan tersebut pun menyendiri maka di saat itulah syaitan akan menggoda jatuh pada perzinaan. Nabi kita menyatakan la yahluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan bersendirian, berduaan, mojok di satu tempat berduaan kecuali yang ketiganya adalah syaitan yang menggoda untuk jatuh pada zina zina kemaluan. Allah berfirman wala taqrabu az-zina. Jangan kalian dekati perzinaan laki-laki maupun perempuan di antara aturan-aturan agama yang sangat ketat agar terhindar dari perzinaan adalah tundukan pandangan kalian. Demikian pula kaum muslimin, diperintahkan dalam agama kita pada wanita yang muslimah dan salihah untuk berbicara itu janganlah engkau berbicara dengan kata-kata yang yang bisa menggoda kaum laki-laki. Ini hati-hati wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Hati kita lemah, Jangan sering berinteraksi dengan wanita yang bukan istrinya Baik langsung maupun dengan telepon Itu juga hal yang dilarang dalam agama kita Tapi kan orang buruh lewat telepon Betul Kamu cuma lewat telepon tidak ada hijab karena kamu jauh Tapi dalam hatimu Suaranya kok lembut ya Kayaknya ayu loh tertarik Anda untuk meneruskan hubungan sampai melanggar syariat yang lebih dalam. Itu disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-32. Allah berfirman, "Fala taghdha'na bil qaul." Jangan engkau melembut-lembutkan wahai wanita dalam berucap fayat ma'alladhi fi qalbihi maradun maka laki-laki yang di dalam hatinya terdapat penyakit akan tergoda wa qulna qawlan ma'rufa dan berucaplah dengan ucapan yang baik yang tegas yang tidak perlu dengan kata-kata yang manis tegas saja kalau memang butuh bicara bicara dengan tegas seperlunya hubungan umpamanya terjadi laki-laki perempuan dikarenakan adanya hubungan bisnis umpamanya sebisa mungkin hindari atau alasan di dunia pendidikan pengurus banin dengan pengurus banat berinteraksi dengan bicara sebisa mungkin hindari kenapa hati kita lemah. Hati kita ini berpenyakit. Ini aturan syar'i. Jangan kita merasa oh saya nggak mungkin tergoda. Inna lillahi wa inna ilhi raji'un. Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya. Begitu ketatnya Allah memisahkan lagi dengan perempuan, dikarenakan ini terdapat fitnah yang besar di situ terjadi perselingkuhan merebak di masyarakat kita. Istri orang, suami orang bersayang-sayangan yang dirindui bukan istri tetapi istri orang yang dikangeni. Sampai-sampai ada di pinggir jalan besar-besar rumput tetangga lebih hijau Dulu saya bingung, rumput tetangga lebih jitu apa maksudnya? Ada yang menjelaskan itu maknanya istri orang lebih cantik daripada istrimu. Hah, kaget pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Syariat ini sudah dilanggar oleh umat manusia. Ya notabene mereka muslimin, muslimat Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun Sayang-sayangan dengan istri orang. Pacaran kembali, puber dua kali. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun Ini semuanya dikarenakan pelanggaran terhadap hukum-hukum syar'i. Bisa dipahami hadirin? Ya. Yang berikutnya, aturan seorang wanita dengan lingkungannya ketika dia hendak keluar dari rumahnya untuk belanja ke pasar, ke toko. Ini bicara belum bicara masalah safar, masih lingkungannya. Wanita kadang butuh itu keluar rumah. Maka aturan berikutnya dalam syariat kita agar sekali lagi engkau terhindar dari menfitnah kaum laki-laki agar engkau menjadi seorang wanita yang salihah yang selamat dari ancaman neraka hendaknya perhatikan tarkut ta'atturi wasti'mali adawati zina adalah engkau jangan memakai minyak wangi yang berbau wangi atau memakai perhiasan-perhiasan yang nampak yang akan dilihat oleh kaum pria yang lainnya fatakhruja minal bait wa yajidun nasu raihatal minha ketika engkau keluar dari rumah dengan dengan bau wangi yang menarik sampai kaum pria yang ada di jalan pun bisa mencium bau wangimu maka ketahuilah Nabi menyebutkan dalam hadisnya yang sahih, ayyuma imra'atin ista'arat famarat ala qamin liyajidu min iha fahiya zaniyah. Wanita mana saja apabila dia keluar dari rumahnya menggunakan minyak wangi agar supaya kaum laki-laki mencium baunya maka ketahuilah wanita itu adalah zania wanita pezina hadis ini diriwayatkan Imam Nasai bin Huzaimah bin Hibban disahihkan oleh keduanya fi sahihihim fi sahihihim al-Hakim wa qala sulisnan hadirin yang kami muliakan wanita sekarang malah justru berlomba-lomba mencari minyak wangi yang paling wangi yang bisa menggiur, menggoda. Dan banyak sekali orang dagang minyak wangi yang beralkohol atau non alkohol untuk beli untuk tampil lebih prima di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Bukan salahnya pedagang minyak wangi, tetapi sekali lagi karena konsumen dari kalangan wanita sudah begitu banyak orang tertarik menjualnya. Sekali lagi penyalahgunaan. Kalau digunakan di keluarganya, di dalam rumahnya, itu baik bagi kaum muslimin. Jangan difahami oh berarti wanita nggak boleh pakai yang wangi-wangi ya, yang ben mau ben apa baunya apak terus. Tidak, wa kaum muslimin, salah paham. Yang dibicarakan di sini keluar rumah dengan memakai wangi-wangian atau minyak wangi yang menggoda. Yang berikutnya, tamshi mutawadi'atan fi adabin wa hayain. Hendaknya engkau berjalan di lingkunganmu dengan jalan yang baik. Jalan itu diatur dalam agama kita ya kaum muslimin. Terdapat hadis Nabi beliau mengatakan sinfani min ahli nar ada dua golongan manusia yang dia itu adalah penghuni neraka lam arahuma yang aku belum pernah melihatnya. Saya sebutkan yang sesuai dengan pembahasan kita adalah wanita-wanita kasiatin ariyatin ru'usuhunna ka'asminatil buhtil ma'ila Wanita-wanita yang berpakaian kasiat, artinya berpakaian Arya tetapi dia telanjang dengan dua tafsiran. Berpakaian tetapi telanjang. Yang pertama, pakaiannya tipis sehingga transparan. Yasiful basyarah melihatkan warna kulit karena tipis. ia ya berpakaian dia bukan telanjang tetapi tipis. Atau makna yang kedua, dia berpakaian tetapi doyir, sempit pakaiannya sehingga memperlihatkan lekak tubuhnya lekak lekuk tubuhnya sehingga nampak dia sebagai orang yang telanjang seakan-akan dia Arya Jalannya kata Nabi, kepalanya berlenggak-lenggok seperti punuk onta. Kenapa? Karena dia berjalan dengan gayanya lenggak-lenggok kanan kiri sehingga kepalanya pun bergerak-gerak. Ada yang bisa mempraktekkan? Ini menunjukkan bahwasanya cara jalan seorang wanita yang seperti itu gemah gemulai apalagi tinggi semampai itu godelengan wong lanang pak uh ayo temen orang lanang suka laki-laki suka yang seperti ini ini menggoda kaum pria dan ini menjadi sebab mereka menjadi alunar karena itu ketika keluar rumah seorang wanita diperintahkan untuk berjalan dengan baik Janganlah engkau berjalan yang menimbulkan godaan kepada laki-laki. Jalan. Hakata kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah bisa dipahami jalan yang menggoda dengan jalan yang tidak menggoda. Ya. Karena ya, itu agama Islam sangat ketat karena berujung pada berzinaan jikalau hal-hal ini dilanggar. Dan ini semua adalah sifat-sifat wanita yang apa? Salihah. Yang berikutnya wahai kaum muslimin, ah, sebelum yang berikutnya disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yadribna arjulihinna liyu'lama ma yufina min zinatihinna." Hendaknya kalian wahai para wanita janganlah memukul-mukulkan kaki-kaki kalian ke tanah agar supaya diketahui apa yang tersembunyi dari perhiasan yang ada padanya. Wanita boleh memakai emas, gelang, kadangkala dipakai di kaki, Kadangkala dia tergoda untuk memperlihatkannya. Supaya ada orang yang perhatian dengan perhiasan itu, ya dia gerak-gerakan. Bunyi cering-cering. Oh, ada apa ya? Ternyata sikile wong wadon, Pak. Dia ingin di diperhatikan. Ingin tampil mempesona dengan dia memperlihatkan perhiasan yang ada pada kaki. Kaki saja disuruh ditutupi. Jangan diperlihatkan. Tafsir dari perhiasan ini ada dua ya muslimin. Yang pertama adalah emas gelang yang ada atau bentuk kaki yang tidak memakai kaos kaki, kemudian nampak putih, mulus, bersih, orang akan berpikiran macam-macam. Macam-macamnya nggak usah dijabarkan pak. Hah? Malu mengucapkannya. Apalagi yang lain. Yang tentunya lebih bisa menfitnah. Leher apalagi. Paha apalagi. Ya, kadangkala orang membuka paha tinggi-tinggi yang disingkat bupati buka paha tinggi-tinggi. Ya. kala ada yang seksi sekitar dada, sekwilda. Ini berbahaya kaum muslimin. Nauzubillahi min dzalik ketika ini dilanggar musibah perzinaan mengancam. Sehingga jangan disalahkan laki-lakinya yang memperkosa kamu Engkau dulu yang menyebabkan terjadinya pemerkosaan itu. Laki-lakinya salah, engkau pun salah. Karena engkau menggoda pertama kali. Adan? Ya, adan terlebih dahulu.